terus menerus diawali dan diakhiri dengan takwa setiap hari. Nah takwa itu artinya waspodo. Salah satu maknanya adalah waspodo. Waspodo kio, tenang arep nang kiri kanan cerdak aduh joko jeruk ini tetap itu waspodo ada komprehensi waspadaan. Nah, Wal tandur nafsu ma Setiap orang hendaknya melihat ke depan. Nah, dan damar itu apa yang terjadi besok nah besok itu arah nama kesini jadi nak ke di warung kayak kok hari ini harus membayar besok gratis Besok wes beres tapi kan setiap hari besok ini kan tidak berlaku hari itu ya kan besok gratis jadi kue nek kue lagi cari gratis dulu besok jadi besok ini orang tekan jadi gini, anak anak juga kabeh, kue nek mikir dino iki kira-kira wis beres uripmu, kok mikir seminggu meneh. Seminggu ke depan. Nah, kira-kira seminggu depan relatif tidak ada masalah, wis iso urip, wis iso beres. Mikir sensasi. Ya. Sebulan ke depan dia, kita wakil meneh nek iso setahun, nek iso lima tahun, nek iso sepuluh tahun, kue kudu dua orientasi dan perspektif untuk melihat ke depan baik dirimu sendiri maupun keadaan sosial di mana kamu ada di dalamnya termasuk keadaan negara pemerintahan kebudayaan dan apapun saja Tuhan mengarah dari kue itu kemudian masih sebab kita menemukan diri kita dan mencari diri kita kan di tengah lingkungan kita nah lingkungan kita kan orang masa depan nih kue itu betul kira-kira Romeo Ulas piye kayak Romeo Ulas awal itu jebol ini gitu ya kita belajar Tadi beliau Mas Helmi tadi menguatkan ada eh Mas Mas Anton tadi mengatakan ada ramalan bahwa perang dunia ketiga akan terjadi 13 Mei. Sebentar lagi, dua minggu lagi. Yaitu Amerika Trump akan ngebom Korea Utara, satu Korea Utara kalap, ngebom nang dindi, senjata kimia dan senjata nuklir berarti akan ada multiple efek ekonomi yang luar biasa menyengsarakan. Tetapi yang paling ahli sengsara kan bangsa Indonesia. Yang paling pakar terhadap penderitaan. Penderitaan ini diguyu ruang Indonesia. Karena kita punya sikap macam-macam ono sumeleh, ono ngalah, ono mukus, ono nekat ya. Itu hanya ada di kita. Di tempat lain, di bangsa lain tidak ada etos atau prinsip ngalah hirano bahasa Inggris hirano, bahasa Arab hirano Sumeleh. Jok mirip-mirip Islam itu Sumeleh. Bahasa Inggris sih menyerah lagi menyerah. Surrender. Apa meneng? Eh, uh, mupus, mupus apa? Mupus itu kita mencoloti, mencolot. Iki terus angel banget di tanda-nus di dipupus ya, anggap rano. Kita kan biasa menganggap terus anggap rano, terus waktu yang akan menyelesaikan kita bisa begitu nah mengarah pada orang-orang. apalagi anda ini generasi milenial kalau orang modern menyebutnya generasi yang Allah mencintai pada surat Al-Maidah 54 anda cintai Allah maka anda berkumpul di sini itu bukan karena Nomor satu karena Allah memang mencintai Anda sehingga Allah memberi jaya kepada Anda, Allah membimbing dan menuntun Anda semua. Jika Anda malam hari ini tertib duduk di sini dengan tenang Karena Allah mencintai Anda Dan Allah itu punya setup, punya desain, punya rencana Bahwa Anda nanti yang akan mengambil alih kepemimpinan negara ini Anda harus siap-siap mulai sekarang Akan terjadi macam-macam tapi engkau lahir generasi yang akan memimpin bangsa itu Mengikuti Anda ini semua insya Ya. Kalau tandur nafsu makot jamat lewat watakullah Innallaha khabirun bima ta'malun karena nanti Allah akan mengabarkan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Itu kamu akan dikasih tahu oleh Allah tuh dia kok ini, kok ini, kok ini, Orang ini kok orang ini kok orang ini. Nah, kemudian Allah memberi teori wala takunu kalladzina nasullaha wa nasawum kowe ojo nganti lali karo Gusti Allah akibatnya engko kowe lali karo awakmu dhewe. Jadi untuk tadi. Kowe nak kepengin ngerti awakmu, kau ikut tiap hari mengenali Allah sehingga kamu akan mengenali dirimu. Dan itu, Man arafa nafsahu Fakot arafa arafahu dan bisa dibalik man arafa arafahu fakot arafa nafsahu itu dialektika ulang alik ulang alik gitu ya. Jadi itu mengaruh. Saya mohon juga para pemimpin Pak Camat, Pak Jenderal Pak Kapolsek, Pak Ura bupati dan semuanya melihat ke depan dan mempersiapkan anak-anak muda ini untuk zaman yang akan berubah, zaman yang akan baru. Dan Anda harus menyiapkan mental Anda, pikiran Anda, cara melihat masalah di pikiran Anda dan seterusnya. Dok, yang terjadi di Indonesia, di Indonesia sekarang adalah salah lihat, salah dengar, salah paham, salah ilmu, salah patra yang terjadi di kita sekarang. Anak iso Kue ojo niru sing kira-kira menciptakan ketidakseimbangan. Makanya saya menawarkan banyak hal kepada jamaah. Misalnya saya tidak menawarkan tafsir tapi saya menawarkan tadabbur. Nomor satu karena Allah sendiri menyarankan tadabbur tidak menyarankan tafsir. Nomor dua kalau tafsir itu kan kok eyal-eyalan bener kok salah. Dengan tadabbur sing penting dagingnya apik nampak Manfaat ora itu tadabbur. Enggak terlalu hebat-hebat enggak apa yang penting outputnya kamu akhlakul karimah dan menyenangkan wong kan gitu itu namanya tadabur apa yang keluar dari duburmu itu yang menandakan sehat tidaknya padamu makanya disebut tadabur dari kata dubur itu antum diam ya, saya sudah konfirmasi para para ahli bahasa Arab memang dari kata dubur jadi uang ki delok taini taini apik berarti mangane bener berarti ya? ya motor delok sering sih kalau kenal pak putih nek sos berwarna putih mana berarti mesinnya lah bener Ning nek warna ana warnane, ning uni ni sithik-sithik, terus ana tetesan-tetesan air, itu berarti benar ilmu. Motor itu harus sehat. Jadi tadabur itu adalah kamu tidak harus menguasai Al-Quran benar-benar dalam arti seperti ulama-ulama tafsir. Yang penting kamu setahu kamu, setahu anda, anda mendaya gunakannya untuk memperbaiki hidup anda. Itu jenisnya tadabur Dan itu yang saya sebut tadi silmi tadi itu, ulufi silmi, kapal. Kapal itu artinya Mulai sekjen itu bareng-bareng. Aja mlebu swarga dolek dhewe balapan dhewe yo kowe menang dhewe. Kowe engko menang dhewe nek ana orang kancane hilang dulu. Arep ngopo kowe? Mulane guru pisilmi kafah. Kafah itu tidak harus selama ini Kita itu menyeluruh, menyeluruh. Iya menyeluruh. Menyeluruh itu maknanya bisa ditafsirkan bermacam-macam. Menyeluruh itu bisa ini sak tangan-tanganmu mlebu swarga sak sikil-sikilmu sak driji-drijimu sak pikir nek diurus mungkin dan nek di tangan piye di driji piye ora oh, saiki arep tahiyat di driji ini kan bingung masa harus diganti di tangan <laughs> jadi yang disebut kapal itu artinya adalah prinsip dasar Anda bercinta dengan Allah itu adalah maka keseluruhannya akan ikut gampangnya belajar itu sedemikian rupa ya jadi ini saya respon Pak Camat Alhamdulillah ini kita juga mencoba radikal dengan menciptakan forum sing yang ini jadi gue orang yang dikandani orang yang diceramai orang yang barang siapa barang siapa saya ini berubah Jumat ini di sini barang siapa barang siapa toh barang isopo sing hilang <laughs> sini barang siapa Allah berfirman barang siapa kowe diwedan wedeni terus di sini aku orang weden-wedeni kowe kowe kudu iso wedi di dhewe gitu gitu dhewe gitu ya jadi Anda bukan bagian dari saya Anda bukan maf'ul Anda bukan orang yang jadi pelengkap penderita saya Anda adalah subjek Anda adalah orang yang harus mengambil keputusan sendiri-sendiri karena dihisap dengan Allah juga Anda sendiri paling pol sing bisa digondeli kandine ning dengan Nabi nek liyane Kanjeng Nabi kene rasane gondel arep yen bapak ora iso nang anak ora iso karena raiso ora iso presiden gitu. Kita hanya bisa gondelan kandine Kanjeng Nabi karena beliau yang punya hak prerogatif untuk mensyafaati. Mensyafaati artinya kenyang kue kudu di Ngapura kalau kanjeng Nabi di jalur Ngapura kudu di Ngapura hak prerogatifnya Rasulullah iya, iya. yang tidak diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Adam ran Nabi Ibrahim ran mengingat ming Nabi Muhammad sing untuk minyak nasi dewa di akhirat nanti. Gitu ya. Ya alhamdulillah gue setengah siji. Pelacak. Sudah apa masih? Yeah. Nek kowe ngomong masih setengah satu itu ada dua makna. Satu bisa karena Anda luar biasa mendapat hidayah dari Allah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kemungkinan kedua panjang gelagas Nah hidup ini harus kowe kudu ngerti ini ya. Kudu ngerti ini Jadi apik iso ketok elek elek iso nyetok apik kuwi kudu lembute itu latif dadi misalnya ngene apa mau sing tak contohke kita ngobrol tadi itu misalnya contohnya apa kepala batu dengan teguh pendirian bedanya apa Oh, iya, bocah gitu berguguk kepala batu padahal dia adalah orang yang berpendirian rasa di enggak sing bener menutupi nah jadi orang yang istiqomah kan sebenarnya kepala batu kalau dari sudut lain jadi gue nek di onek oh, di kepala dapur ora rasa anggere gue pancen nanti koma kebenaran oh, oh, saya kira aku ngomong ini dia hidup itu harus efisien dan efektif menurut sama model sodako itu eh, orang produktif bandir dia gue so tak sholat dari orang efisien ngopo dalam sholat bareng kok dipakai untuk nyambut kawin supaya efisien dan efektif begitu ngomong sholat itu tidak produktif untuk apa itu sholat dia tidak ngomong karena orang yang tidak mengenal abad tadi tidak berada pada posisi abad melihat orang sholat itu mubadir apa tidak sholat ngira ngira ke waktu poso barangnya oh umbaran ini menghormati poso Berat-berat itu belum lima tahun sudah jauh kala poso itu dikecam mopo mopo poso rasehat Baru sekarang mereka tahu bahwa puasa itu adalah jalan kesehatan yang luar biasa. Hemat karo kulit bedanya apa? Eh? Gue ngarani kayak kulit padahal dia sedang hemat. Utau kaya ngarani hemat dadanya ora kaya jane kulit. Salah. Sing di sing bener. Nah, kamu jangan di medsos itu orang tidak ngerti bedanya hemat sama kulit. Nek kue dikandari kaya, kaya pelit, kue percaya. Kue kudu ngerti bahwa itu sebenarnya hemat juga. Ada dua kemungkinan. Di medsos tidak ada tidak ada bedanya gula sama manis. Orang di orang iso misahke antara gula karo legi. Itu lah maksudnya. Antara ini kalau sinar, orang iso misahke. Alami segoro kalau ombak, orang iso Anda harus bisa memisahkan itu ini katanya cilik ini nak gue membiasakan diri kue akan lebih jernih karena akan lebih tenang. Nak kue nak kue jernih gue tenang. Beliau tadi mengingatkan Gus Romli mengingatkan bahwa rasa syukur itu kita perlu ilmu. Sebenarnya syukur membaik kita ya sate, tapi tidak mendalam. Pokoknya kau ya, aku matur pun. Makanya dulu di Pati, di Pati ada Kiai Alhamdulillah. Batu itu Kiai Alhamdulillah. Pokoknya pokoknya Alhamdulillah. Tapi kalau ingin lebih mendalam, kamu harus tahu seberapa dalam sesuatu itu pantas kita syukuri. Dan itu soal jeruk para jeruk. Nah, saya, lihat tadi mengingatkan saya semakin tinggi kecerdasan ilmu terhadap kehidupan, semakin nikmat rasa syukur yang kamu rasakan. Jadi bersyukur kadang-kadang ilmu, orang misalnya ini, Gue makan lombok yang terus pedesin, gue orang iso menghayati betapa panjang proses orang menemukan sambel. itu, loh. Sudah mungkin mau. Nah, gue menghayati betapa susahnya. Gue jilbaban, saya ini jilbaban, sakit kayak gue orang ngerti asal usulnya. Zaman anda, zaman beliau-beliau masih SMA, orang orang jilbaban. SMA, Ma'arif, Muhammadiyah, yang huruf ini kan, ya, Sopo Gudian sing maraki jilbab moncer dan populer di mana-mana. Kamu tidak tahu wilayahnya. Sopo Gudian. Siapa yang dulu mau toleransi? Berjuang melawan pengadilan. Kan dulu dilarang masuk kantor pegawai negeri pakai jilbab. Sekolah pakai jilbab dilarang sampai ke pengadilan. Saya menemani mereka terus saya bikin lautan jilbab di mana-mana. Dan bukan kan nekat. Wong jilbab memang lurut dulu kok aku ani ngomong lautan kan ini kan jeding kok mangkok kan gitu kan yo ya ora nekat dan aku gawe puisi kaya oh yoyo iya, iya, kae saya sampai penonton rekor terbesar teater itu ya lakukan sekitar 35 ribu orang di stadion di Madiun kan 35 ribu orang penonton bayar semua dan sejak itu jilbab menjadi pembicaraan dan menjadi tema utama akhirnya semua pelan-pelan besok ini segorot mas lautan cinta di mana-mana. Ya aku dan pun nekat, aku mengocok, aku ingin. Aku menyaksikan ratus-ratus jilbab, tidak, ribu-ribu jilbab. Oh, berjuta-juta jilbab maafkan di seluruh Nusantara. Thank you. Boy itu tuh Aku ra entuk dia itu. Tetapi aku orang ora aku Cuman alangkah indahnya kalau Anda mengetahui sejarah segala sesuatu, yang gue sambel, gue jilbab, gue biar nembang isin, le, nembang isin. Gue sing pertama, sing pertama menasionalkan kembang kuwi tombo di keliru kan sebelum itu di TV nasional nggak ada yang kembang kuwi desa kuno jadul selawatan kok apa itu selawatan setelah kiai kanjeng wabih selawatan muncul hadat Alwi iwan pales dulu pentas selawat ulang pales kita roli sama mejin Grise jadi saya duet sama Grise sama Iwan Pales sama kita roli untuk selawatan di satu orkestra besar pada waktu itu. Dan sebelum itu tidak ada orang selawatan, saya itu selawatan kuat. gue setan lagi. <laughs> Weh, saya tidak merasa berjasa, saya dengan Gulok lagi orang, jaluk jaran lagi orang. Neng naik kue orang ngerti naik sing gitu itu loh kan tutup dulu apa naik nek tidak titik koroi ora dulu nganggo tulisan jodohnya aku buruk ya rasa ini gak kowe ngerti gak sih buruk kuwi jago kan ya saya kowe kamu tidak akan punya rasa syukur yang mendalam itu maksud saya gitu ya jadi mari kita pelajari masa silam termasuk Arya Penangsang orang harus mempelajari dari Arya Penangsang jajani kerengan ngepelung dia itu apakah berebut kekuasaan Sunan Prawoto apakah itu soal Islam lawan Jawa atau soal sunni lawan syiah burung mana sing pelajari tenanan tetapi yang paling kuat di kudus ini adalah bukti bahwa wong sak dunia rasa ngurui wong Indonesia toleransi rasa ngurui kene pluralisme pluralisme bineka tunggal ika itu penggawean kita sejak dahulu kala rasa bagusi ngurui wong Indonesia jajal ono kok ini kurang toleransi surat kudus Kanca-kanca Hindu ngurmati sapi, kene pekewo nek nganti beleh sapi. Nganti saiki lho. Nganti saiki. Kudune Sunan Kudus wis ora ana wis kabeh mangan sapi. Neng ora lho wong Kudus sampai hari ini tidak ada soto sapi di Kudus. Kebu kabeh jelas. Ya Mas. Ya, wis masih sapi. Ya ada. Kok beleh <laughs> Ya, maksud saya tanpa kepemimpinan loh sekarang. Semua toleransi itu berjalan dengan dengan natural dan kultural sedemikian rupa. Dan itu luar biasa. Kudus adalah lambang toleransi sedunia. Pulau jenenge kudus. Pulau jenenge al kudus. Kudus. Kudus itu otentik suci. Yang menunggu menunggu saya hasilnya ya kayak kudus. itu. loh. Suka ya, ngomong ini tuh kayak banget jadi tutup-tutup ini termasuk rokok orang itu. Yang aku rapi enak ngomong rokok. Sekarang kita dengarkan di banis yaitu kita berjaya dengan Kiai Kanjeng. Ibanis, semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.